Eh? MTT Majelis Taklim Telkomsel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah. Wabil khusus jamaah salat zuhur di Masjid Tarqiyatul Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan salat zuhur jamaah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan di dalam majlis yang mulia ini kita tidak keluar dari majlis ini kecuali sudah dimuliakan oleh Allah. Ditambahkan rizkinya oleh Allah dengan rizki yang halal yang barokah diberi sehat walafiat dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan nanti di akhir hayatnya mendapatkan mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah sungguh indah luar biasa. Saya mungkin pertama kali ini di masjid yang indah ini, kebetulan temanya sangat indah. Tidak ada yang lebih indah daripada kalimat cinta. Betul apa betul? Cinta enak gak didengar? Kayaknya pada diem, Gak punya perasaan orangnya. Eh, walaupun puasa <laughs> Cinta ini indah apa tidak? Di mana-mana hatta burung itu senang dengan kalimat cinta Lalu cari di kejur sana Hewan aja senang dengan kalimat cinta Apalagi yang namanya manusia Manusia yang paling indah adalah cinta Tapi cinta itu kepada siapa? Nah ini yang paling pentingnya Cintanya di jalan mana? Cintanya kepada siapa? Dan dicintai oleh siapa? Subhanallah. Sampai Anda tahu orang itu mengharap masuk sorga, Betul apa betul? Kok yang jawab betul sedikit? Rupanya udah kuat rupanya. Udah pasang badan. Nanti panasnya luar biasa tuh saat yang di bawahnya sorga itu apa tuh? nggak berani nyebut. Neraka luar biasa, subhanallah, panasnya luar biasa. Ingat kemarin di Tangerang tuh, ngelihatnya aja serem apa tidak? Yang kejadian tuh, baru kembang api itu. Petasan, subhanallah, blak, ya Allah, lihat di TV aja serem apa tidak? Subhanallah, neraka bagaimana seremnya luar biasa. Ada kebalikannya adalah indah. Yang indah itu apa? Ada di sorga Allah Nabi Muhammad mengatakan kalian tidak akan masuk ke dalam sorga dengan amalannya kalian Masya Allah kata Rasulullah lan al jannah tidak akan masuk sorga kalian dengan amalan kalian terus dengan apa ya Rasulullah illa birahmatillah kecuali dengan rahmat Allah apa itu rahmat kasih sayang. Kasih sayang itu tidak akan timbul kecuali dengan kecintaan. Kecintaan ini luar biasa subhanallah, mahal luar biasa. Karena ini tidak akan keluar kecuali dari lubuk hati manusia. Tidak akan keluar kecuali kalau ada rasa sayang, rasa cinta ini. Makanya subhanallah ini datang datang bulannya Rasulullah, bulan Rabiul awal Allah. Manusia yang datang hanya untuk membawa kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Habibi ya Muhammad, aku tidak utus Anda kecuali untuk membawa kasih sayang. Ini yang luar biasa. Inilah Islam. Agama yang damai, agama yang penuh dengan kelembutan, agama yang diajarkan untuk kasih sayang. Bahkan kalau kita lihat sejarah Rasulullah di dalam hari-hari seperti ini, Rabiul Awal ketika masuk ke kota suci Madinah, karena Rasulullah masuk kota suci Madinah tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir Rabi, 12 Rabiul Awal meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika masuk itu di dalam kota suci Madinah, yang diadakan apa? Yang diadakan akha bainal muhajirin wal ansar yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajir, suku Quraisy, suku atau kota Makkah dengan suku yang ada di dalam kota Madinah. Ada Khazraj, ada Aus. Suku-suku dari dulu sudah ada. Coba suku-suku, kotak yang berbeda, adat yang berbeda, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan terlebih dahulu. Subhanallah. Belum ada perintah puasa tadi. Belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, tapi Rasulullah memerintahkan setelah sholat karena sholat sudah di Mekah ketika di akhir di Mekah, ketika Isra wal Mi'raj. Tapi apa yang terjadi? Diperintahkan untuk saling cinta mencintai. Karena kalau tidak ada kecintaan, yang ada beranteman. Betul apa betul? Yang ada musuh-musuhan, yang ada sikut-sikutan, yang ada jatuh-jatuhan. Makanya pertama kali yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kota Madinah, akhabainal muhajirin wal Ansar, mempersaudarakan. Subhanallah ketika disaudarakan, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya. Ada apa dengan ini? Timbul rasa cinta. Apa yang terjadi cinta? Kata orang muhajirin, orang ansar, kamu dari muhajir, kamu terhina di sana, kamu diambil hartanya oleh orang-orang musyrikin, kamu dirampas, kamu, kamu, kamu datang tidak membawa harta, bahkan istrinya pun yang tidak muslim, tidak dibawa subhanallah maka apa yang terjadi? Orang Ansor dengan rasa persaudaraan, kasih sayangnya, timbul rasa cinta. Hartaku aku bagi dua. Allahu Akbar. Kira-kira ada nggak di Indonesia begitu? Yang hartanya dibagi dua. Kira-kira aja salah nggak apa-apa. Kayaknya belum sampai. Betul loh betul? Yang ada kalau punya sedikit, dari mana duitnya dia? Kerja di mana? Dihitung lagi kerjanya, sebulan berapa dia? Kok bisa beli mobil begini? Nggak tahu mobilnya hadiah dari Telkomsel. <laughs> bisa nggak terjadi itu? Udah dihitung gajinya gini nggak mungkin rumahnya bangun yang ada biasanya manusia itu adalah hawa nafsunya. Dalam Al-Quran sudah dikatakan wa nafsim wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini dengan nafsu yang ada di dalam dirinya manusia. Aku bersumpah karena yang paling hebat di dalam manusia adalah nafsu. Mau jadi orang hebat harus ada nafsu apa tidak? Ada nafsu, tapi nafsu baik. Mau kepingin masuk sorga, ada nafsu pengen masuk sorga. Semangat kita sholat, semangat kita puasa, semangat kita hadir majlis taklim. Coba kalau tidak ada semangat ini, nggak ada nafsu, Ya Allah, sholat berjamaah aja boro-boro, apalagi habis sholat, udah kerja, habis sholat suruh taklim. Wih, capek, apalagi pas lagi jalan ke sini ada temannya, ayo kita ngopi dulu, ngopi. Kira-kira ada nggak? Ayo kita mampir dulu ke sana sini, kira-kira ada apa tidak? Sekali-kali, sekali-kali. Nah. Kalau nafsunya nggak kuat, kira-kira masuk ke sini apa nggak? Kayaknya, kayaknya pengen nggak mau jawab nih. Nah, eh, gitu nih kalau teman-teman asik, kita baris sana ngobrol. Kita ada ini, ada berita baru loh. Kita begini, begini, begini. Yang seneng bisnis, cerita bisnis. Yang seneng ABCD, cerita ABCD. Nggak usah sebutin. Ini subhanallah gangguan nafsu. Tapi tidak, saya mau sholat duhur dulu. Jamaah sudah dekat. Adhan. Ini nafsu apa tidak ini? nafsu. Jangan dianggap nafsu terus jelek semuanya tidak. Itu nafsu untuk berbuat baik, kepengen husnul khatimah, kepingin supaya mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan Allah luruskan. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ikut pada sholat, menjaga. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha harus mulai dari orang tuanya dulu. Jangan pengen anaknya sholat, sholat. Bapaknya nggak sholat. Kira-kira anaknya ketawa nggak? Pak ngaca. Ah, bapaknya bilang, keras, mau keras. Nah, sekarang diancam sama anaknya. Anak bapaknya sholat aja belum tentu anaknya sholat. Apalagi, nah ini subhanallah. Ini kecintaan nafsu, nafsu, nafsu. Ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Eh, itu yang kebanyakan. Inna nafsala ammaratun bisu. Kebanyakan nafsu mengajak kita untuk berbuat jelek. Betul apa betul? Nafsu kita pengennya tidur. Kerja udah kerja kok gini-gini aja. Kali-kali begini, ini begini, nafsu macam-macam. Lihat yang lainnya begini, begini. Nafsunya kok bisa dia sih yang naik sebetulnya saya. Ada apa tidak? Kok dia sih? Oh, dia soalnya dekat dengan atasan. Dia munafik. Ya Allah, orang lain diangkat dibilang munafik. Kira-kira ada nggak di pekerja di sana bukan Telkomsel? Ada itu munafik baru masuk masuk tiga tahun saya udah di sini sepuluh tahun. Kok dia yang naik naik terus? Kok ini kok itu pasti munafik tuh jilat tuh. Jangan-jangan macam macam dah. Pokoknya subhanallah nafsunya itu luar biasa jelek. Mau gini jelek, gini jelek, ini jelek subhanallah. Kenapa jelek? Karena ada yang bisikin. Pembisiknya siapa? nggak mau nyebut teman lama padahal tahu semuanya eh, enggak yang bisikin biasanya siapa itu jawabnya setan pelan setan nggak apa-apa sorry setannya saya terpaksa jawab jadi tapi pelan <laughs> ini nauzubillah min dalik setan ngikutin kita apa tidak alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wana siapa itu masih eh, nggak mau jawab. Memang betul-betul toleransinya luar biasa. <laughs> Nggak apa-apa. Ya Allah, takut nanti pulang dikejar ya. <laughs> Tenang, kalau ada Allah setannya yang lari. Setannya yang lari. Siapa yang suka bisikin kita? Mudah-mudahan yang jawab Allah selamatkan dari setan. Oh yang amin lebih banyak. uh, ini seton bisikannya banyak gak? Ini ibu-ibu ada gak? Ada ibu-ibu. Dengar nggak kira-kira ibu-ibu? Kayaknya pada diem. <laughs> Takut ditanya siapa yang bisikin. <laughs> ini seton luar biasa subhanallah. Yang punya istri aja kadang-kadang dibisikin gak sama setan? Tuh gak enak. <laughs> Orang soleh semuanya di sini. Oh, sorry saya salah tanya rupanya. Di sini setannya pada lari, nggak ada setan rupanya di gedung ini. Subhanallah kalau di gedung-gedung sana itu banyak setan berkeliaran. Itu luar biasa. Subhanallah, setannya bisikin begini, begini, begini, begini. Dia nggak tahu. Mumpung istri nggak tahu. Ada nggak bisikan begitu kadang-kadang? Nggak ada. Alhamdulillah. Tinggal saya doakan mudah-mudahan jujur. Mudah-mudahan jujur. Ya Allah. Istri di rumah nunggu-nunggu masuk ke kantor. Kira-kira ada yang soleknya luar biasa. Ada nggak? Ya Allah jawab aja <laughs> Nggak usah yang kerja saya masuk aja setelah Ya Allah ada yang pakaian begini Ada yang pakaian begitu Saya baru pertama kali aja Astagfirullah Ada juga Kira-kira yang di sini rupanya Masya Allah matanya <laughs> hebat banget <laughs> Kira-kira ada apa tidak? Jujur aja. Ya. Alhamdulillah. Ini kan namanya manusia ada nafsu. Ini contoh, bukan saya mau menjelekkan tidak. Apalagi di tempat-tempat sana, apalagi yang dikatakan sorganya tuh nggak nyebut lagi. <laughs> Rupanya pada pada pada pada pada nyesel ini kenapa ditutup? <laughs> ada nggak yang sorga dunia tuh? Di mana tuh ada? Eh, di sana TV yang bicara TV jangan nanti dibilang berapa kali ke sana nih enggak di TV itu disebutin ada nggak yang katanya sorga dunia tuh yang ngomong pun nggak usah sebut namanya uh famous namanya padahal orangnya udah nggak ada nggak lihat subhanallah sorga dunia ada apa ada maksiat dibilang sorga dunia maksiat. Ketika sudah ada sesuatu pandangan yang sangat menarik untuk nafsu, itu biasanya saya tanya masuk tuh kan, kan di rumah nggak seperti ini. Hah? Terus gimana? Apalagi dianya senyum lagi. Kira-kira kira-kira sebagai manusia yang normal terganggu apa tidak kira-kira? Masya Allah, terganggu. Alhamdulillah yang jawab, mudah-mudahan Allah selamatkan dari gangguan ini yang nggak jawab rupanya masih kuat <laughs> ini nafsunya ini subhanallah ganggu ganggu ganggu ganggu ganggu ganggu ganggu ngelawannya gimana ngelawannya gimana susah mata kan masa mau ditutup kayak kuda nggak bisa kita ya Allah begini datang datang dikatakan oleh Allah qad aflaha man zakkaha nafsu itu bisa membawa baik dan bisa membawa yang jel yang jelek dan kebanyakan kepada yang jelek kebanakan kepada yang jelek. Kesini nafsunya, mata nafsu, tangan nafsu, dudukan nafsu, jabatan nafsu, ini itu. Tapi bisa dengan cara yang baik, bisa juga yang tidak baik. Yang tidak baik banyak, kata Allah dipuji oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha. Telah berjaya orang yang bisa melawan hawa nafsu nafsunya. Sekarang bagaimana cara melawan hawa nafsu? Tidak ada yang mengajarkan kita kecuali baginda Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad. Supaya nafsunya kita lurus, supaya nafsunya kita benar, walaupun kita terbawa, tapi cepat-cepat kembali kepada Allah. Siapa yang mengajarkan kita kalau bukan Nabi Muhammad? Inilah di sini diangkat derajatnya oleh Allah baginda Nabi Muhammad. Nabi kita, bukan kita cerita masalah cinta Rasul itu maulid ini nanti pembahasannya panjang lebar tidak, tapi secara logika akal siapa yang mengajarkan kita untuk kita selamat daripada gangguan nafsu yang Nafsu lawamah, nafsu yang macam-macam jenisnya dalam Al-Quran. Tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Kalian kalau memandang suatu, kata Rasulullah, wajar kalian punya mata. Tapi ghuddu min absarihim. Yaitu mata anda palingkan dari yang tidak baik. Kenapa? karena akan takut mata Anda akan lapor kepada kepala, kepala ini sini otak, otak Anda akan lapor ke dalam hati. Hatinya di situ lagi dibisikin oleh setan. Maka tergelincir apa tidak? Masya Allah, sini hebat-hebat. Saya harusnya cerita yang enak-enak aja dah. Saya enggak cerita masalah lain aja dah. Karena orangnya sudah solehin, solehat semuanya. Ini luar biasa. Jadi kalau cerita masalah untuk tarkiyah sudah memang tarkiyah di sini. Takwanya sudah kelasnya tinggi. Ini luar biasa subhanallah. Siapa? Rasulullah ngajarin ghuddu min absarihim anda jangan mengatakan kamu haram, kamu enggak usah. Mata Anda palingkan Allah. Gunakan untuk melihat nikmatnya Allah. Kalau sudah terlihat enggak apa-apa satu hadiah untuk Anda, tapi yang kedua hati-hati. Ada bangga Rasulullah ngajarin? Allah. Kalau kita melihat keadaan kita, kita lihat yang lebih rendah daripada kita, kata Rasulullah, untuk menghindari hawa nafsu yang tidak baik. Karena kalau melihat yang lain lebih maju, kok bisa dia, kok bisa... Lihat yang bawah, kata Rasulullah, supaya Anda apa? Bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah dapat kerjaan, saya ditempatkan di tempat yang baik. Alhamdulillah kerjanya di tempat yang dingin. Alhamdulillah, alhamdulillah terus. Tapi kalau lihat ke atas, Anda tidak akan tidak akan tidak ada, tidak akan bersyukur kepada Allah. Sedangkan dosa yang paling besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah kalau kalian tidak bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur kepada Allah, Jangan main-main kata Allah. Sesungguhnya, pakainya kalimat sesungguhnya, bukan azabku saja. Sesungguhnya kata Allah. Yang bersumpah di sini siapa? Allah. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Masya Allah. Bukan adabku pedih, itu sudah bahaya. Sangat pedih, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah ini untuk kita selalu bersyukur gimana? Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita supaya sholatnya lebih ma maaf maaf sholat kita maaf maaf kadang-kadang ada nggak yang kadang-kadang lagi sholat berkhayal sedikit Alhamdulillah mulai jujur. Enggak lagi sholat. Maaf maaf kadang-kadang sholat imamnya bagus suaranya kalau pas jahriyah ada apa tidak? Suaranya enak ada apa tidak? Ada kadang-kadang bacanya suratnya panjang ada apa tidak? ada murid atau jamaah yang gedumel kurang ajar imamnya mentang-mentang suaranya enak nggak mikirin yang di belakang ada apa tidak siapa yang ngajarin itu Mayan tiga orang. Imamnya juga kadang-kadang nggak tahu diri. ngapa apa bukan yang imam di sini. <laughs> Mentang-mentang suaranya enak, dia bilang katanya, oh semuanya pada terlena suaraku internasional, kori internasional katanya, wah oh, enaknya luar biasa. Terus baca surat yasin sholat maghrib. <laughs> Rokaat pertama surat Yasin. Makmumnya pada diem, semua diem pada lagi ngedumul. Kurang ajar ini lambat banget. Udah jam berapa ini? Tadi sudah saya maghribnya diundur karena ada buka bersama. Terus karena terpaksa udah sholat jamaat, sholat Yasin lagi. Oh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, Rokaat kedua surat Al-Baqarah lagi. <laughs> Masya Allah. Imamnya lena, luar biasa, tidak asik, diem semuanya. Tahu-tahu jamaahnya udah pada kabur. Nah ini ini kadang-kadang kayak ginian, ini kelihatannya bagus, tapi yang bikin bisik-bisikin siapa? Setan. Salat aja setan gangguin. Salat aja gangguin. Apalagi majlis taklim. Wow. Salat aja ada yang kemana-mana, apalagi majlis taklim. Paling enak tidur di mana kita? <laughs> ini masjid ini, masya Allah, saya kagum. Saya cari tiang nggak ada. Alhamdulillah. <laughs> Terus ngeliatnya pada senderan. Jangan. Ya, saya bilang tiap. Ini alhamdulillah. Makanya luar biasa. Senderan itu karena tembok terpaksa. Bukan untuk senderan. Cuma kadang-kadang terpaksa. Katanya mubazir ada senderan. <laughs> Jawabnya. Itu yang ngajarin begitu siapa? Ini? Nah. Hatta jawabannya udah, subhanallah, paling enak, subhanallah. Karena setan paling marah dengan majlis taklim. Kalau sholat, setan marah. Majlis taklim lebih marah lagi. Karena semangat berubahnya nafsu yang tadinya tidak baik dijadikan baik. Yang tadinya kita malas ibadah menjadi ibadah. Itu adalah berkatnya majlis taklim. Kalau sholat tidak, sholat antara dia dengan Allah. Tapi majlis taklim diberitahu. Makanya paling marah setan itu adalah di majlis taklim. Kenapa? Dibongkar rahasianya setan itu di mana? di majlis taklim. Makanya setan berusaha, berusaha. Gimana caranya? Udah dikadoin, udah dicaco, udah ini, udah ini. Tetap juga duduk di majlis taklim. Enging eng, pijet. Nah, dipijitin matanya, zut. Enak apa tidak kira-kira? Enak. Makanya paling enak tidur di mana? Makanya kalau ada orang punya penyakit, penyakit nggak bisa tidur, apa namanya tuh? Eh? insomnia, ajak ke majelis taklim, dijamin 5 menit tidur. Nggak usah suruh makan obat. Kenapa? Karena setan paling lihai di majelis taklim ganggu. Luar biasa subhanallah. Karena supaya nggak dengar, supaya nggak dengar, diingatkan yang lupa, diingatkan ini, terus nanti tidur. Ah, luar biasa. Subhanallah. Ini semuanya gangguan-gangguan kita dalam kehidupan kehidupan kita mau benar untuk masalah rumah tangga di majelis taklim, mau kerja yang benar supaya jujur, supaya maksimal, supaya lebih optimal ada di majelis taklim karena diingatkan di mana-mana Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Dikatakan oleh Rasulullah SAW diberitahu bahwa Nabi Muhammad eh, bahwa Allah itu kalau senang kita kerjaan, kalau kita kerja yang paling disenangi oleh Allah apa? Yang itkon yang betul-betul apa namanya? itkon itu teliti, Ketika kerja itu adalah dibuat, oh kalau begitu kerja kita teliti, dilihat pimpinan, tidak dilihat pimpinan, yang melihat siapa? Allah Jalla Jalla diberitahu oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu baik banget. Makanya timbul rasa cin, cinta. Hewan aja kalau bosnya, tuannya itu baik, kira-kira sayang apa tidak? Tanya kucing. Kucing itu kadang ngeng ngeng ngeng kepada siapa? Kepada yang beri makan. Udah yang makan. Ya Allah tahu. Oh, Ini kucing. Bagaimana dengan manusia yang punya akal luar biasa? Wakat karamna bani Adam. Kita tahu yang terbaik kepada kita siapa kalau bukan Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad yang kita cintai indahnya cinta Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cinta yang hakiki adalah kepada Nabi Muhammad. Karena kalau kita cinta Nabi Muhammad dari situlah kita akan bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kita disuruh mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Jalla Jalalu, aku telah turunkan kepada anda Muhammad yang menjadi contoh tauladan yang paling istimewa. Maka anda bacalah sejarah beliau. Anda ikuti jejaknya beliau. Anda cintai Nabi Muhammad. Dengan cinta anda akan mengikuti Nabi Muhammad. Anda tidak akan mencinta, tidak akan mengikuti kecuali kalau anda cinta. Anak ikuti orang tuanya, cinta sama orang tuanya. Apa yang dibuat oleh orang tuanya diikutin. Kalau sama guru, kalau gurunya yang dicintain. Itu diikutin duduknya, bicaranya, ininya. Bagaimana kita akan mengikuti Nabi Muhammad kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Perintahnya kita suruh ngikutin. Tapi secara logika kita tidak akan mengikuti kecuali kalau kita cinta. Kalau orang yang benar itu akan melihat yaitu kalau kita sudah cinta ini sosok yang mulia, ini sosok yang luar biasa. Makanya kita ketika mau ngikutin Nabi Muhammad harus kita cinta. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan apa? كنتم eh, in kuntum فاتبعوني fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul cinta sama Allah, ikutilah Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dalam logika tidak mungkin kita akan mengikuti kecuali kalau kita cinta. Betul apa betul? Ngikutin istri karena apa? Yang jawab cinta sedikit, jangan-jangan karena takut. <laughs> karena cinta, subhanallah dapat rezeki, pengen beritahu istri, masya Allah, belum dapat aja baru dijanjiin. Tenang, tenang, tenang, tenang, abang sebentar lagi dapat bo bonus sekian. Mau kemana dek? Masya Allah, pas nggak dapat kira-kira diapain tuh? <laughs> udah diberitahu tenang nanti begini nanti begini karena cinta cinta sama anak lebih lagi subhanallah tenang bapak akan didik bapak akan sekolahkan bapak akan kenalkan bapak akan segala-galanya apa tidak demi untuk cinta sama ah, anak Luar biasa cinta ini modal utama dalam segala-galanya. Makanya kalau kita mau ngikuti Rasulullah, hidupkan sunnah Rasul, iya hidupkan itu penting, wajib kita ngikuti Rasulullah SAW. Tetapi harus melalui cinta cinta Nabi Muhammad. Bagaimana datangnya cinta? Kenali Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan Anda untuk sholat berjamaah? Ayo sholat berjamaah. Berjamaah itu adalah 27 kali lipat ganda dibandingkan sholat sendirian bahkan sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa di antara fadilah jamaah itu adalah apa barang siapa Allah itu senangnya berjamaah seandainya imamnya sholatnya ada yang khusyuk sebagian kadang-kadang lupa khayal sedikit bisa terjadi apa tidak bisa terjadi ketika sedengar Rasulullah sudah mengatakan innallaha la yaqbalu salata ahadikum illa ma minha Allah tidak akan menerima salat Anda kecuali yang Anda ketika salat itu hadir akal Anda maksudnya khu Kocok menghadap kepada Allah Tidak pikirannya kemana-mana Tapi yang namanya manusia Kadang-kadang waktu takbiratul ihram Khusyuk apa tidak? Khusyuk Tapi baca fatihah sudah melayang Ada apa tidak? Kadang-kadang fatihahnya khusyuk Pas ruku melayang. Ketika rukuk khusyuk pas sujud melayang. Ketika sujud khusyuk waktu tahiyat melayang. Jadi orang bermacam-macam. Duhur tadi maaf maaf. Tadi enggak, ada nggak yang pikiran hari ini siapa ya yang ngasih kuliah? Ada nggak kira-kira lagi di sholat itu? Jangan-jangan yang lagi sholat di depan tuh. Nah, ada apa tidak kira-kira? Nggak ngaku nggak apa-apa nggak perlu jawab. Ya enggak. Terus habis ini apa kerja? Mau ketemu apa ya? Ini itu. Oh hari ini Isnin. Hari ini ada buka bersama. Hari ini, oh, ini lagi sholat. Kadang-kadang dialog. Bahkan barang yang hilang kadang-kadang dialog ada apa tidak? Masya Allah yang senang bola ada cerita nanti bola itu gimana ya? Menang mana ya? Oh nggak mungkin menang ini kecuali Persib enggak Persija. Ini dialog sendiri ada apa tidak kira-kira? Kayaknya paling nggak enak kalau cerita begini. Karena kadang-kadang pada kena semuanya. Ini luar biasa subhanallah. Masalah uang ini semuanya di dia eh, ketika kita pikirannya melayang khusyuk apa enggak itu? Berarti sholatnya Nah ini Makanya sholat jamaah dikatakan dapat diantara fadilah Selain 27 Kalau imamnya pas lagi lalai Malaikat suruh lihat yang belakangnya Masya Allah belakangnya Oh fatihahnya imamnya maaf, maaf Pas lagi enggak khusyuk Belakangnya Fatihahnya khusyuk, diambil Fatihahnya belakangnya. Tadi takbiratilnya yang mungkin di imam. Nanti yang satu lagi, yang satu lagi, pas lagi ruku ambil semuanya. Jadi semuanya ini yang gak khusyuk, tapi sholatnya semua diterima oleh Allah. Berkatnya yang diterima satu, semuanya diterima oleh Allah. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kata Rasulullah. Kalau satu diberi, insya Allah lainnya juga diberi, walaupun kurang keadaannya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Makanya Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Apalagi sholatnya di masjid. Kenapa di masjid? Lebih banyak lagi, lebih ini lagi. Karena kemungkinan diterima lebih banyak dibandingkan sholat sendirian atau di luar masjid Ini Rasulullah mengajarkan, ayo, ayo, sampai kalau boleh saya itu meninggalkan sholat imam. Seakan-akan, saya akan bakar orang yang sholat yang tidak di masjid masjid. Subhanallah. Bukan berarti Rasulullah ganas, tidak. Seakan rugi, rugi, rugi. Rasulullah mampir, ayo, ayo, ayo. Karena sayangnya luar biasa. Jangan sampai ada umatnya yang masuk neraka. Jangan sampai yang ada sholatnya tidak diterima. Jangan sampai ada ini. Ini kerjaan Rasulullah. Tidak cukup begitu. Setiap malam Rasulullah, ummati, ummati. Apa tidak dengar eh, hadisnya Rasulullah kepada istrinya yang mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika suatu saat Sayyidah Aisyah mengatakan eh, Rasulullah mengatakan apa? Datang ke rumahnya mendoakan istrinya. Yang namanya didoakan sama suami, istri senang apa tidak? Seneng luar biasa, masya Allah. Tanda-tanda cintanya suami itu kalau mendoakan istri yang ba baik. Tapi kalau sudah nggak cinta, mendoakan juga. Tapi doakannya apa? Kapan? Ya udah nggak usah terusin lah nggak. Kapan sudah ada yang antri katanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi didoakan Sayyidah Aisyah, didoakan Rasulullah. Mudah-mudahan kau menjadi orang yang saleha, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ini itu, cantik, macam-macam didoakan oleh Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, "Hal surirti ya Aisyah?" Apakah kamu senang dengan doaku? Kaifalah ya Rasulullah bagaimana enggak? Ini doa yang luar biasa, doa komplit, doa dunia akhirat, doa doa doa doa. Ini itu. Apa kata Rasulullah? Wallahi kata Rasulullah, demi Allah aku berdoa seperti ini setiap malam untuk umatku ya Aisyah. Untuk umatku aku setiap malam mendoakan seperti ini. Allah sudah diajarkan, sudah dicontohkan, dido akan. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya luar biasa kepada umatnya. Cintanya luar biasa. Maka seorang yang mencintai kita, kita balas dengan kecintaan. Datang bulannya Nabi Muhammad. Ingat ya Allah, bahwa kehidupan ini kalau tidak kita bersaudara adalah pertempuran. Kita ini, tadi kita sudah terangkan. Pertama kali yang diajak oleh Rasulullah adalah persaudaraan. Jangan sampai saling hasut. Sampai hartanya dibagi dua Dengar apa tidak sejarah ini Rasulullah membagi hartanya sahabat atau sahabatnya yang ansor itu membagi dua hartanya. Pernah dengar apa tidak? Ini luar tidak cukup begitu. Sampai maaf-maaf nih yang punya istri dua istrinya dibagi. Pernah dengar nggak? Kayaknya jawabnya pelan. Pernah apa tidak? Ini sahabat Nabi luar biasa dibagi karena apa? Melihat saudaranya cintanya luar biasa meninggalkan segala-galanya demi untuk mengikuti Rasulullah, demi untuk menegakkan agamanya. Siat istri saya dua suruh pilih, bukan apa orang pikirnya Allah jahat benar. Enggak suruh pilih karena cinta sayang yang dibina oleh Rasulullah. Masya Allah. Istri begitu. dua, mana sejarah mana ada begini? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang mungkin sampai hari kiamat. Kira-kira ada nggak? Yang begini, inilah ajaran daripada Rasul. Maksudnya apa? Yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khososoh Walaupun mereka perlu, tapi mereka mendahulukan saudaranya. Mendahulukan saudaranya dalam Al-Quran. Siapa ini? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mengajarkan kepada tabi'in, kepada yang lain. Maksudnya mementingkan saudaranya lebih daripada mementingkan dirinya sendiri diri. Ini kecintaan tidak mungkin timbul kecuali dengan rasa kecintaan. Cinta ini penting luar biasa. Yang mengajarkan ini adalah Nabi Muhammad. Makanya orang kalau dibilang Islam keras, Islam radikal, Islam suruh ngaca. Belajar di mana yang ngomong begitu? Ini tukang fit. Nah, lihat Rasulullah. Pernah Rasulullah keras. Orang Yahudi aja disayang sama Rasulullah. Orang Yahudi bukan agama sama. Sukunya tidak sama bangsanya tidak sama, agamanya tidak sama. Tapi pernah satu orang orang Yahudi meninggal, Rasulullah lagi duduk bersama sahabat. Bangun Rasulullah. Jenazahnya lewat. Bangun. Sampai sedih Rasulullah. Sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, itu orang Yahudi ya Rasulullah. Itu orang Yahudi ya Rasulullah. Tahu aku itu orang Yahudi. Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Bangun." Kata Rasulullah apa? Saya kesian kepada dia. Sayang, cinta. Kenapa? Dia sudah ketemu aku tapi dia tidak beriman kepada aku. Aku kesian dia akan masuk dalam napi neraka wal billah. Ini cintanya Rasulullah Sudah meninggal orang Yahudi Orang ini Tapi tetap masih ada rasa cinta Cuma cintanya cinta kesi Kesian dia ya Allah Dia ketemu aku sudah tahu dan seterusnya dan seterusnya Kisah-kisah Rasulullah Baca sejarah Rasulullah Supaya kita tahu siapa Rasulullah Pernah Rasulullah sama orang Yahudi lagi, subhanallah. Itu di pasar ada orang Yahudi. Memang dulu Yahudi berkumpul dan orang Yahudi memang paling megang pasar di mana-mana. Sampai detik ini kira-kira pasar dunia milik siapa yang megang? Kita jangan cerita di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia nggak ada Yahudi. Cuma pengikutnya aja. Hmm. Itu Yahudi dunia, bank dunia. Siapa kira-kira? Kok ngomongnya pelan? Yahudi bukan kira-kira? IMF kira-kira pimpinannya siapa? Kira-kira aja salah nggak apa-apa kalau kira-kira Yahudi, Yahudi, Yahudi, Yahudi. Memang kerjanya di situ. Urusannya segala Yahudi dari dulu. Itu Rasulullah SAW masuk pasar ada orang Yahudi. Orang Yahudinya buta, kesian, miskin. Ada juga yang miskin. Rasulullah kesian sama dia. Dia buta. Dikasih makan sama Rasulullah. Kalau siang Rasulullah bawa makan, disuap, dikasih makan dan disuapin. Sedangkan orang Yahudi ini dulu sudah didoktrin. Didoktrin apa? Benci Muhammad. Benci Islam. Benci dibilang Islam radikal, Islam, Islam, Islam jahat. Udah memang dicekokinnya begitu. Jadi bangun tidur pun Muhammad jelek. Islam jelek. Hati-hati dengan Islam. Nabi Muhammad tetap ngasih makan, disuapin. Tapi lisannya dia mencelak Muhammad. Karena dia buta, dia tidak tahu bahwa yang ngasih ini siapa? Nabi Muhammad. Tiap hari Nabi Muhammad dicela tapi tetap ngasih minum, ngasih makan pada dia. Allah sampai disuapin dengan tangan yang mulia, tangannya Nabi Muhammad. Disuapin subhanallah. Akhirnya lama-lama lama orang Yahudi panjang umur, Rasulullah meninggal. Dia tidak tahu. Sayyidina Abu Bakar meneruskan. Rasulullah kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya akan buat seperti apa yang dibuat oleh Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah setiap harinya itu beri makan orang Yahudi. Sampai Sayyidina Abu Bakar ngikuti Rasulullah. Beri makan orang Yahudi itu. Ini orang Yahudinya celak Muhammad, jelek Muhammad, pecah belah Muhammad, ini Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sayyidina Abu Bakar diam terus. Sayyidina Abu Bakar diam. Orang Yahudinya terasa. Ini kayaknya orangnya lain katanya. Karena suapan orang satu sama lain beda apa tidak? Orang Sayyidina Abu Bakar baik, baik luar biasa. Tapi kebaikannya kalau dibanding Rasulullah beda apa tidak? Sangat beda, lembut Rasulullah. Ininya, nikmatnya. Orang Yahudi terasa. Dibilang ini kayak lain ini. Katanya bukan ini. Mana yang biasa ngasih saya? Kok lain? Kata dia. Katanya Sina Abu Bakar, iya saya meneruskan beliau. Kemana dia? Katanya, dia itu sudah meninggal dunia. Kesian. Dia itu siapa? Itu yang tadi Anda hina terus tuh. Itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Itu Rasulullah yang baiknya luar biasa. Lembutnya kata-katanya. Yang ini dihina, di ini, di ini. Ini orang Yahudi akhirnya dia bersyahadat. Asyhadu an ilaha illallah. Dengan kasih sayangnya Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Makanya cintanya kepada kita luar biasa. Kita tinggal balik dengan cinta kepada Rasulullah. Dengan kita cinta otomatis kepingin mengikuti Rasulullah. Kepingin mengikuti perilaku Rasulullah. Kepingin mengikuti gerak-gerik Rasulullah. Inilah timbul dari jadi cinta. Kalau tidak cinta, tidak sayang. Ini orang mulai dari cinta. Makanya temanya tadi adalah cinta indahnya cinta kepada Rasul Rasulullah karena akan menjadikan kita mengikuti Rasulullah. Ketika kita sudah cinta, kita akan ikut Rasulullah dan kecintaan ini bukan hanya dibalas di dunia, di akhirat. Sahabat Nabi dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kerjanya tiap hari ngajar selain dakwah jihad kalau diperlukan jangan dianggap jihad tiap hari Rasul tidak jihadnya ibadah Rasulullah ke masjid dakwah ngajarin akhlak mulia bantu kanan bantu kiri jihad kalau diperlukan Bukan, bukan berarti Islam itu jihad selalu jihad. tidak Islam itu tidak. Islam itu jihad kalau diperlukan. Kalau sudah terpaksa baru jihad. Dan jihadnya itu kalau didolimin. Tidak pernah Islam memulai dulu nyerang. Tidak pernah. Baca sejarahnya Rasulullah SAW. Itu selalu difa'an anin nafs. Yaitu untuk menjaga diri, suruh kita belajar anu apa namanya kuda, suruh kita belajar mana? bukan untuk memanah, tapi untuk menjaga. Karena kalau kita pandai mana, kita kuat, musuh itu akan memikir ulang ketika mau menyerang kita. Itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu, Subhanallah, ketika berdakwah, ketika ini semuanya satu majelis Rasulullah, itu Rasulullah kalau dalam majelis itu melihat semuanya, kenal semuanya. Ini ini ini. Ada satu orang namanya tauban Satu orang namanya tauban Dia dengar Rasulullah selalu mengajarkan, mengingatkan di ujungnya atau di awalnya atau di tengahnya bahwa ingat kita di dunia ini ada sebentar kita akan ujung-ujungnya akan apa? yang jawab mudah-mudahan panjang umurnya. Saya doain yang jawab. Yang nggak jawab gimana? Mudah-mudahan kebawa dah. Ini luar biasa Rasulullah. Ingat, hati-hati apa yang kalian buat, kalian akan lihat nanti akan ini, akan ini. Ini Rasulullah ngingetin kita. Jadi jangan serakah, jangan kita dolim, jangan takut kalau didolimi. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang terdolim limi bikin semangat bahwa rezeki itu adalah dari Allah bukan di pimpinan bukan di fulan atau fulan Allah yang bagi rezeki Anda tidak dapat di sini insya Allah dapat di sana ini mengembalikan kepada untuk kita optimis di dunia dan selalu ingat kema kematian untuk kita berbuat baik, berbuat baik. Akhirnya sahabat selalu ya Allah, nikmatnya ada Rasulullah. Nikmat memandang Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara teringat, nanti kalau meninggal gimana ya? sedengar rambut sudah mulai putih. Ini tanda-tanda kematian sudah mulai ada. Dia berpikir, berpikir, dia berpikir, kalau di dunia kita bisa lihat Rasulullah, di dunia bisa mendengar Rasulullah. Nanti kalau wafat, Rasulullah kan di mana? sedengar sorga kan bertingkat-tingkat. Sorga bertingkat tingkat tingkat yang paling tinggi Firdausil A'la disitulah Rasul Rasulullah SAW. Kalau kita-kita di mana ya? Jauh dengan Rasulullah. Kira-kira, kira-kira, mudah-mudahan sih semua masuk surga, mudah-mudahan. Kira-kira, kira-kira masuknya sama nggak dengan Rasulullah? Kira-kira aja. Kalau sholatnya kita begini-gini nih. Kira-kira, kira-kira secara akal logika. Satu kelas apa beda kira-kira? Banyak yang nggak jawab luar biasa ini. Beda apa tidak secara akal logika? Beda. Rasulullah sebelum sholat sudah rindu dengan sholat. Arih biha ya Bilal, arihni Bilal. Sebelum adhan sudah rindu. Ya Bilal, kapan adhan, kapan adhan? Rindu. Kalau kita adhan, ya adhan <laughs> lagi. Nur. Ada nggak kira-kira ya begitu? Hmm. Kecuali kalau udah capek kerja, kapan duhur, kapan duhurnya? Kalau udah capek, tapi kalau kerja lagi asik, ngobrol lagi asik, ada. Ya baru, ah, baru datang ini ada. Ya baru. Tapi Rasulullah sholat menunggu Rasulullah. Kapan sholat? Mau ketemu dengan Allah. Maksudnya mau berbicara kepada Allah. Allah mau membesarkan Allah, mau dibesarkan oleh Allah, mau diajak bicara oleh Allah. Karena ketika kita baca Fatihah itu khitab bainal abdi wa bainal rabbi. Itu adalah pembicaraan antara Allah dengan ham, hambanya ketika mengatakan alamin Allah menjawab dalam hadis qudsi mengatakan apa hamidani abdi hambaku sedang memuji aku terus setiap ayat sampai ayat yang kedua yang ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li wa li 'abdi ini ayat ini separuh untukku dan separuh untuk hambaku wali wali 'abdi masal untuk hambaku apa yang dia minta akan aku kabulkan ini ketika kita baca Fatihah salat qasamtu baina 'abdi wa baini wa 'abdi kismain dalam hadis qudsi jelas bahwa membagi, gitu. jadi dialog. Makanya ketika kita bicara, jangan ngelantur, kita lagi bicara sama Allah, Allah jawab, Allah jawab. Ini yang memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita inginkan? Makanya doa salah satu doa mustajab adalah doa habis Sholat. Habis sholat itu salah satu doa mustajab. Orang ke Mekah dulu. Habis sholat, apalagi sholat berjamaah, itu adalah waktu salah satu mustajab doa. Yang dikabulkan doa. A seperti ada babul multazam, ada di raudhah. Betul apa betul? Kayaknya udah pada kesana belum nih? Apa nunggu hadiah? Nah, ini luar biasa doa-doa mustajab. Nanti jangan lupa ya di multazam. Habis sholat, apalagi sholat berjamaah itu tempat doa mustajab. Kenapa? Tadi janjinya Allah dalam surat Al-Fatihah dan seterusnya. Ketika orang itu mengatakan, Ya Allah, saya akan meninggal. Kalau di dunia ada masalah, lihat wajah Rasulullah aja masalahnya hilang. Masalahnya hilang karena gantengnya Rasulullah, karena wibawanya Rasulullah, karena hebatnya. Apalagi pembicaraan Rasulullah selalu bikin sejuk apa bikin panas? Pernah Rasulullah bikin panas orang? Selalu membuat solusi. Salah, tapi ada solusinya. Tapi kalau sekarang salah, solusinya mana? Makin salah. Makin masalah. Na'udzubillah min dalik. Tapi Rasulullah, nih, kamu punya dosa segunung pun. Inna Allah lawajadullaha tawabar rahimah. Anda punya dosa kayak apa? Datang ke Allah. Allah akan terima taubat Anda. Dan Allah akan sayang kepada Anda. Masya Allah. Yang punya dosa. Apalagi yang nggak punya dosa ini Rasulullah. Akhirnya orang itu Sauban itu apa? Dia tidak ke majelis taklimnya Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Sekali Rasulullah lihat, nggak ada. Dua kali, sampai tiga kali nggak ada. Rasulullah tanya, Aina Sauban kepada yang hadir. Apakah ada yang lihat namanya Sauban? Apakah ada yang lihat Sauban? Kata dia, enggak ya Rasulullah. Apa dia lagi sakit? Kayaknya enggak ya Rasulullah. Kayaknya ketemu, tapi kok nggak ada di majelis taklim? Aina Thauban? Kenapa dia? Mungkin ada kata-kataku yang melukai dia, kenapa nggak hadir? Biasanya hadir. Akhirnya Rasulullah habis sholat, langsung ke rumahnya Thauban, bawa sahabat Nabi, ayo kita jenguk ke rumahnya. Mungkin ada masalah, mungkin ada ini, atau tersinggung. Kadang-kadang ada nggak? Ke masjid, terus tersinggung di masjid. Jujur aja, ada nggak? Terus besoknya tobat lagi ke masjid. Kenapa? Itu saya ke masjid diledek katanya. Tumben ke masjid katanya. Wah, ada orang mau taubat, <laughs> ada tatonya, terus ke masjid. Eh, mimpi ya, ini nggak salah nih. Nah, kadang-kadang ada nggak yang jahil begitu? Ada yang jahil nggak? Tumben ini nggak salah, ini ke sini. Eh, ini jahil, akhirnya besok lagi malu dia nggak datang lagi. Ini datang kepada Rasul, Rasulullah datang ke rumahnya Sauban. Oh, Sauban seneng banget. Datang Rasulullah ke rumahnya. Ya Tauban, apa gerangan? Apakah mungkin ada kata-kataku yang menyakitkan engkau ya Tauban sampai engkau tidak hadir? Apakah engkau lagi sakit? Enggak ya Rasulullah, enggak sakit. Apakah kata-kataku ada yang menyakitkan engkau ya ya Tauban? Enggak. Apakah ada teman-teman kadang-kadang yang suka nyindir-nyindir tuh? Ada enggak yang menyakitkan? Enggak ya Rasulullah, semuanya baik-baik. Kenapa kamu tidak hadir lagi? Ada apa? Ada yang tidak sesuai? Ya Rasulullah, sebetulnya ada masalah ya Rasulullah. Apa masalahnya? Barangkali saya bisa bantu. Ya Rasulullah, aku dengar engkau ya Rasulullah selalu mengingatkan kepada akhirat. Nikmatnya akhirat luar biasa. Ya Rasulullah, aku di dunia ini kalau ada masalah lihat wajahmu ya Rasulullah, udah hilang masalahnya Rasulullah. Apalagi bersalaman, memegang tangannya Rasulullah. Apalagi mendengar ucapan-ucapan petuah-petuah yang indahnya engkau ya Rasulullah. Enak banget ya Rasulullah. Aku masalah semua hilang, kayaknya nggak ada masalah dunia kalau melihat engkau ya Rasulullah, sekarang aku pikir, aku rambut sudah mulai putih ya Rasulullah, tanda-tanda kematian sudah mulai ada ya Rasulullah, gigi sudah mulai ompong ya Rasulullah, lupa-lupa sudah sering lupa ya Rasulullah, ya Rasulullah aku udah mikirkan di akhirat, kalau di dunia ya Rasulullah aku berbuat amal baik dan masuk surga aku senang, tapi aku masih lebih senang di dunia ya Rasulullah. Kenapa? Kalau di dunia aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Nanti di akhirat, di akhirat aku tahu diri ya Rasulullah. Engkau sudah jelas engkau fil firdausil a'la. Sama tadi jawab. Rasulullah di tempat yang paling mulia. Kita di mana ya Rasulullah mau lihat engkau kapan ya Rasulullah? Di dunia aku bisa melihat engkau ya Rasulullah. Nanti di akhirat aku di sorga tapi engkau mana? Aku di mana ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah ini kabar gembira untuk kita semuanya. Apa yang dikatakan? Itu ya sahabat, Iya ya Rasulullah, aku jujur. Aku nanti di akhirat kelas mana? Kalaupun aku masuk surga, mudah-mudahan masuk katanya. Itu mengatakan, aku di mana, engkau di mana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Betul ya sobat, berarti engkau cinta kepada aku luar biasa. Katanya Rasulullah jawab apa? Allah memberi kabar, kan wahyu dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Yuha, apa yang dikatakan Rasulullah itu bagaikan wahyu, cuma ada yang tertulis, ada yang tidak. Ada yang Al-Qur'an, ada yang tidak arahan daripada Allah wahyu hadis ini. Dikatakan Allah memberi kabar gembira ya Tauban, al-mar'u ma'aman ahbab. Manusia yuhsyarul mar'u nanti akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Allah. Bukan dengan amalannya. Kalau dengan amalannya kira-kira di mana kita? Di emperan aja udah syukur nggak? Emperan apa? Surga. Masuk surga udah syukur banget. Karena mata kita kalau dihisap jujur aja, jujur aja. Mata kita lebih banyak lihat Qur'annya apa TV-nya? Yang jujur dikit nih. Lebih banyak nonton yang baik apa nonton maksiat? Melihat, melihat bukan nonton. Tangan kita Kira-kira lebih baik untuk menolong orang apa lebih banyaknya untuk apa biasanya? Kaki kita melangkah kemana? Niat kita, perbuatan kita. Kalau dipikir nggak usah itulah kita lebih banyak syukur apa mengeluh. Jujur aja, banyak ngeluhnya apa banyak syukurnya. Sedangkan kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersyukur. Berarti kira-kira dosanya banyak apa tidak? Banyak. Kira-kira pantas nggak masuk surga? Nah, ini rahmat. Kalaupun dengan rahmatnya Allah masuk sorga, diampuni dosanya oleh Allah masuk sorga, sorganya yang enggak yang paling tinggi, tapi ada modal lebih lagi yaitu apa? Almaru yuhsyaru ma'aman ahbab. Manusia nanti akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Tauban ini tadi tidak ke majelis bukan karena tidak mau dengar, tapi takut tidak bisa melihat Rasul Rasulullah nanti ketika masuk surga karena surganya Rasulullah. Kata Rasulullah kabar gembira. Manusia nanti akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Siapa yang dicintai Thoban? Rasulullah. Kira-kira Thoban ini nanti bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cinta itu modal luar biasa. Kalau cintanya kepada Rasulullah, insya Allah nanti Allah akan angkat derajatnya bisa bersama Rasulullah. Kok bisa sih? Ada syafaat Ingat syafaat yang diberi siapa? Syafaatil utma. Tidak ada lain kecuali Rasulullah. Rasulullah dengan syafaat ini bisa menolong, bisa dengan izin Allah, bukan dengan Rasulullah sendiri. Rasulullah itu makhluk, tetapi diberi wewenang oleh Allah. Siapa yang diinginkan oleh Rasulullah? Si itulah yang diberi syafaat. Mudah-mudahan kita ini kalau cinta indahnya cinta dari kepada Rasulullah menjadikan kita yang kurang-kurang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Berkat syafaatnya Rasulullah, berkat cintanya kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita cinta juga ibu dan ayah kita agar kita mudah-mudahan bisa bareng lagi dengan ibu dan ayah kita. Walaupun kekurangan, keinian, tapi semuanya ini bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Bisa apa tidak kira-kira? kalau presiden aja punya wewenang bisa mengeluarkan orang dari penjara. Ada apa tidak? Namanya apa tuh? Gerah? Gerasi. Yang di penjara itu bisa dikeluarkan. Kenapa? Gerah? Gerasi presiden yang dihukum mati bisa hukum seumur hidup dan seterusnya bisa dikurangi, bisa ini, bisa ini. Ini baru presiden. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? yang diberi oleh Allah syafaatul uzma la yashfa'u indahu illa man adzina lahur rahman tidak ada yang bisa menolong syafaat itu pertolongan artinya syafaat itu yang menolong menolong. Tidak ada yang bisa menolong nanti di akhirat kecuali yang diizinkan yang Maha Pengasih man adzina yang diizinkan oleh yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kira-kira siapa yang dikasih syafaatul uzma nanti? Rasul Rasulullah. Makanya kita masuk bulan Rabiul Awal, kita ingat kehebatan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada umatnya bagaimana, perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat perjuangan Rasulullah ketika ke Sidratil Muntaha, bolak-balik, bolak-balik minta sama Allah. Ingat apa tidak itu? Sampai sembilan kali. Kenapa? Untuk Rasulullah apa untuk umatnya Rasulullah? Coba bayangkan. Untuk umatnya dibilang Nabi Musa, katanya umatmu tidak ah untuk umatku 50 waktu minta dikurangi, 45 minta kurangi lagi, minta kurangi lagi. Untuk siapa ini semuanya? Untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya cinta yang terbaik adalah dibalas dengan kecintaan. Mari kita cintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya di dunia dan di akhirat. Barangkali masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau interaktif atau bertanya silahkan kalau memang masih ada waktu sedikit silahkan barangkali ada yang mau bertanya atau kurang jelas atau memberikan masukan silahkan interaktif kata orang ada kira-kira sebelum kita tutup dengan doa karena di sini waktunya terbatas kalau pengajian paling sampai jam 4 ya <laughs> biar jangan tegang dikit kita ini ya Allah ada yang mau bertanya silahkan Kalau nggak ada yang tanya, kita mau tanya nanti. Nah, ada yang mau bertanya sebelah kanan? Ya, ya. Kira-kira mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya Karena waktu sudah mendekati jam 1 Mudah-mudahan kita doa Kalau memang tidak ada yang bertanya Karena mungkin masing-masing punya kewajiban Mudah-mudahan kewajiban ini diberkahi oleh Allah Subhanahu SWT Insya Allah Allah pertemukan kembali kita di dunia dan di akhirat kalau tidak di majelis-majelis, mudah-mudahan melalui lacar TV biasanya kadang-kadang mungkin ada yang lihat, ada yang ini. Insya Allah Allah ketemukan kita kembali. Karena modal utama itu adalah cinta. Cinta itu adalah yang menjadikan kita semangat, semangat hidup di dunia dan semangat hidup di akhirat, semangat hidup dan semangat tuh nggak jujur lagi. Semangat kita ingin hidup dan semangat kita ingin nggak jawab masuk surga langsung nggak lewat mati dah. Kalimat mati paling takut. Ya enggak. Kita gitu, semangat untuk mati. Alhamdulillah mau pindah ke tempat yang lebih hebat. Enak apa tidak kira-kira? Mau enggak? Mudah-mudahan panjang umur yang jawab mau. Ya. Insya Allah Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur Sehat walafiat Mari kita minta sama Allah Mudah-mudahan di majlis yang mulia ini Kita diberkahi oleh Allah Mudah-mudahan duduknya kita diridhoi oleh Allah Mudah-mudahan ada tertanam rasa cinta kita kepada Allah Cinta kita kepada Nabi Muhammad Cinta kita kepada ibu dan ayah kita Cinta kita kepada istri kita Cinta kita kepada anak-anak kita Cinta kita kepada saudara-saudara kita Yang muslimin Bahkan bangsa Indonesia Indonesia semuanya kita cintai. Cinta ini modal utama untuk kita kebersamaan. Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Rabbana, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rabb. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah siang hari ini kami dapat kumpul dengan saudara-saudara kami ya Allah di tempat yang mulia ini ya Allah, di masjid yang indah ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhai olehmu ya Allah. Ya Rabb, berilah kami panjang umur, sehat wal afiat, rezeki yang makmur dan mudah-mudahan Kau bimbing kami terus ya Allah agar kami bisa mencintaimu ya Allah, bisa mencintai mencintai nabimu ya Allah Bisa mengikuti sunnahnya nabimu ya Allah Dengan tulus hati yang timbul dari kecintaan ya Allah Ya Rabb kami dari dulu hampa hati kami ya Allah Solat kami kadang-kadang kami mengatakan karena kewajiban ya Allah Bukannya cinta untuk salat ya Allah Tapi untuk melepas dari kewajiban ya Allah Ya Rab kami ingin ibadah dengan kecintaan kami kepadamu ya Allah Ketika kami mau salat kami gembira ya Allah Karena diberi kesempatan untuk bertemu dan untuk berbicara denganmu ya Allah Ya Rab berilah kami kecintaan untuk membaca Al-Quran ya Allah Untuk mengkaji Al-Quran ya Allah Allah untuk memahami Al-Quran ya Allah untuk mengamalkan isi Al-Quran ya Allah ya Rob di tempat kami bekerja ini ya Allah mudah-mudahan kau bimbing kami terus ya Allah agar kami bisa selamat dari segala fitnah ya Allah fitnah dunia apalagi fitnah akhirat musibah dunia apalagi musibah akhirat selamatkan kami semuanya ya Allah ya Allah kami dulu sering bermaksiat ya Allah engkau yang memberikan nikmat kepada kami kami kadang kadang-kadang gunakan mata kami untuk melihat maksiat ya Allah padahal engkau perintahkan kami mata kami untuk memandang yang baik yang bersyukur kepadamu ya Allah telinga kami sering kami gunakan untuk mendengarkan maksiat tangan kami sering kami gunakan untuk maksiat kaki kami kami gunakan maksiat bahkan badan kami kadang-kadang kami gunakan untuk maksiat ya Allah Ya Allah selamatkan kami ya Allah Kami tidak tahu umur kami tinggal berapa lagi ya Allah Ya Rab, mudah-mudahan mulai detik ini ya Allah Engkau kuatkan iman kami ya Allah Kuatkan Islam kami ya Allah Agar kami bisa menggunakan nikmat-nikmat ini di jalan yang diridhai olehmu ya Allah Ya Rab, nikmat kami bekerja di tempat ini ya Allah Mudah-mudahan Engkau jaga kenikmatan ini ya Allah Agar bisa lurus dengan baik ya Allah Selamat dunia dan akhirat Bisa menghasilkan rizki Rizki yang halal, yang berkah ya Allah Kami ingin memberi nafkah untuk anak istri kami ya Allah dengan rizki yang barokah ya Allah agar anak-anak kami tumbuh dengan daging yang yang halal yang berkah ya Allah agar menjadi anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah untuk istri kami ya Allah agar menjadi istri yang soleha suami kami suami yang soleh ya Allah mudah-mudahan dengan rezeki ini ya Allah kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah ya Rabb Mudah-mudahan semua yang hadir di majlis ini Allah Yang ingin hadir tidak bisa hadir ya Allah Mudah-mudahan diberkahi dalam kehidupannya ya Allah Ya Rabb mudah-mudahan kau jaga kami terus ya Allah Maafkan kesalahan kami ya Allah Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Agar kami nanti detik-detik terakhir di hidup di dunia ini ya Allah Agar kami bisa mendapatkan husnul khatimah agar kami mendapatkan husnul khatimah ya Allah ya Rabb kami juga mohon untuk anak-anak kami ya Allah untuk istri kami ya Allah jadikanlah istri yang salehah suami yang saleh khususnya anak-anak kami ya Allah jagalah mereka ya Allah agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya ya Allah lembutkan hati anak-anak kami ya Allah selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas selamatkan anak-anak kami dari pergaulan narkoba Rabbana selamatkan anak-anak kami dari aliran-aliran yang sesat ya Allah ya Rabb jadikanlah anak-anak kami makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah jangan sampai anak-anak kami makin besar makin melawan kami ya Allah Jangan sampai anak-anak kami makin besar, makin menghina kami, ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar, makin memeremah. Mempermalukan kami, ya Allah. Ya Rab, kami sayang anak-anak kami, ya Allah. Siang dan malam kami kerja keras demi untuk anak-anak kami, ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami melukai hati kami, ya Allah. Ya Rab, selamatkan anak-anak kami, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Agar menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan ibu dan ayahnya di dunia sebelum di akhirat. Ya Rab, apalagi di saat-saat yang mulia ini ya Allah, kami ingat dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Yang sangat baik sekali setelah baginda Nabi Muhammad tidak ada lain kecuali ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rab, saat ini yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur. Saat ini yang masih hidup sudah banyak tanda-tanda kematian di wajahnya ya Allah. Ya Rab, Ya Allah, ibu dan ayah kami yang masih hidup, rambutnya sudah mulai putih ya Allah. Jalannya sudah mulai bongkok ya Allah. Telinganya sudah mulai kurang dengar ya Allah. Matanya sudah kurang mulai melihat ya Allah. Ya Rabbi saat-saat yang mulia ini ya Allah kami mohon mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kami bisa begini ini berkat perjuangan-perjuangan ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami bisa begini ini berkat pengorbanan-pengorbanan ibu dan ayah kami, ya Allah. Doa-doa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Rabb, berilah kesempatan kami, ya Allah, untuk bisa membahagiakan ibu dan ayah. Khususnya di akhir hayatnya ini, ya Allah. Dulu kami sering mengecewakan ibu kami. Dulu kami sering melawan ayah kami. Dulu kami pernah menutup pintu keras terhadap ibu dan ayah karena tidak setuju dengan pendapat kami ya Allah Padahal kami, padahal kami dididik, dijaga, dibuai, didoakan terus oleh ibu dan ayah kami ya Allah. Ayah kami pulang kerja yang dilihat kami ya Allah, yang dirindui kami ya Allah. Kadang-kadang kami Allah, perluan apa saja kami Allah, ibu dan ayah kami berjuang untuk kami Allah. Dari mulai kami sebelum lahir sudah dinanti-nanti kelahiran kami Allah. Ketika ibu kami mau melahirkan kami Allah. Detik-detik yang antara hidup dengan mati ya Allah. Ibu kami tidak peduli ya Allah. Yang penting anak kami selamat. Ya Allah, ketika kami lahir, ibu kami senyum, memeluk kami, ya Allah. Sakitnya yang luar biasa hilang, ya Allah. Ketika melihat kami sehat, ya Allah. Ayah kami mulai kami besar mencarikan tempat sekolah kami, ya Allah. Ibu kami mengantar kami, ya Allah. Menjaga kami siang dan malam, ya Allah. Ya Allah saat ini kami melihat sudah tanda-tanda ajal makin mendekat ya Allah Ya Arab, dulu kami sering mengecewakan ibu dan ayah. Ya dulu kami sering menyakiti hati ibu dan ayah, ya Allah. Ya Arab, mudah-mudahan sisa umur ini, ya Allah, kami bisa membahagiakannya, ya Allah. Bisa membuat senyum, ya Allah. Dulu ibu dan ayah kami tidak punya uang. Demi untuk sekolah kami, demi untuk seragam kami. Apapun dibuat, ya Allah. Saat ini kadang-kadang kami sudah punya uang. Kami pura-pura tidak punya uang di depan ibu dan ayah. Kadang-kadang kami berbohong, tidak punya uang padahal kami punya, ya Allah. Ibu dan ayah kami dulu kami minta, sabar sabarna ayah ibu sekarang nggak ada tapi ibu akan cari, ayah akan cari. Keliling utang sana sini demi untuk sekolah kami, ya Allah. Ya Rob saat ini kadang-kadang kami melihat ibu kami sakit, pura-pura kami tidak tahu, ya Allah. Ayah kami sakit, kadang-kadang kami pura-pura tidak tahu, ya Allah. Ya Rab, lembutkan hati kami, ya Allah, agar bisa membahagiakan ibu dan ayah, ya Allah. Ya Rab, berilah kami semangat ya Allah Khususnya nanti di akhir hayat ibu dan ayah ya Allah Ketika Israel, ketika malakul maut Mau mencabut ibu dan ayah ya Allah Ketika ibu dan ayah sudah menghadapi goncangan sakaratil maut Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau susahkan ibu dan ayah ya Allah. Ibu dan ayah sudah banyak susah menjaga kami ya Allah. Membesarkan kami ya Allah, memikirkan kami ya Allah. Ya Rab, kalau memang kau mau panggil ya Allah, panggillah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, agar kami bisa mengucapkan selamat jalan, wahai ibu, wahai ayah. Mudah-mudahan alam barzakh ibu dan ayah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang saat ini sudah di liang kubur, ingin membahagiakan ibu dan ayahnya dengan kerjaannya, dengan pangkatnya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, sudah tidak bisa lagi, ya Allah. Dulu kami segala-galanya dari ibu dan ayah, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah doa-doa kami engkau terima ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ibu dan ayah kami yang sudah di alam kubur diampuni semua dosanya ya Allah. Ya angkat derajatnya ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bertemu lagi dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Dengan ampunanmu ya Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya dan ya Allah. Mudah-mudahan kuburannya jadikan raudhah min riyadil jannah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته